Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Kita akan melanjutkan berikutnya pada fikum masih mengenai daripada konsekuensi-konsekuensi daripada perintah yaitu al-amr yang yang jamaknya adalah awamir. Kan itu perintah-perintah. Sekarang kita akan memasuki yang berikutnya yaitu halaman 86 itu ya enggak? Faida amar syari' itu ya. Faida amar syari'u an naf'ala syai'an wa fa'alnahu maratan bari'at dhimmah. Apabila syariat ini nah barakallahu fikum memerintahkan kepada kita untuk mengerjakan sesuatu, kemudian kita kerjakan sekali saja, sudah terlepas diri dari tanggungan. Benar nggak? Sudah terlepas diri dari tanggung jawab tersebut. Misalkan antum diperintahkan untuk sholat duhur tepat pada waktunya. Sudah sholat. Suruh ngulangi lagi nggak kira-kira? Nggak. Sekali saja. Nah, besok lagi lain lagi urusannya. Cuman hari ini tepat pada waktunya dan sholat duhur, dah berlepas diri dari tanggungan. Nah, seperti itu. Karena apa? Karena sudah kami sebutkan kemarin ya dan juga pendapat yang sahih, hukum asal maksudnya perintah itu ya dul alal faur ya dulu alal faur. Perintah itu menunjukkan harus dikerjakan saat itu juga. Kecuali kalau ada dalil yang menunjukkan apa? Boleh ditunda. Tarohi. am ya? Boleh ditunda. Itu berarti ada dalilnya. Kalau nggak ada dalilnya kembali ke hukum asal yaitu ya dulu alal faur, dikerjakan nah barakallahu fikum seketika. Setelah perintah tersebut tidak boleh ditunda-tunda. Illa in wujida ma yaqtadi tikrar, takrar. Kecuali jika dijumpai perkara yang mengharuskan harus diulangi harus diulang. Seperti misalkan dia sholat duhur jam 10 pagi. Nah, sholat duhur jam 10 pagi. Nanti suruh ulang lagi nggak? Karena belum masuk waktunya. Belum tertunaikan itu istilahnya. Nah, berarti menunjukkan apa? Ada faktor yang mengharuskan dia harus mengulangi. Tapi kalau dikerjakan sholat duhur tepat pada waktunya dan juga sesuai dengan istilahnya, nah barakallahu fikum rokaatnya misalnya, semisalnya, eh, maka setelah dia melakukan sholat duhur hukum asalnya tidak diperintahkan lagi untuk sholat duhur waktu itu. Paham ya? Tapi kalau dia sholat duhurnya jam 10 pagi mana? Belum masuk waktunya. Nanti disuruh lagi, soalnya belum terlepas diri dari tanggungan. Paham ya? Nah, kita lihat di sini. Ka'an al ma'mur bihi muakkatan biwaktin. Seperti contohnya, eh, sesuatu yang diperintahkan tersebut, nam diikat dengan sebuah waktu. Kas sholat duhur masalan. Seperti sholat duhur sebagai contoh. Fahiya muaqqatatun na'am, fahiya muaqqatatun. Maka sungguhnya salat duhur itu na'am ditentukan dengan waktu bizawal syams dengan ketika na'am tergelincirnya matahari. Jadi nah, matahari tergelincir ke arah barat, kemudian bayangan mulai ke arah timur, bayangan tersebut melebihi benda. Mamiya Melebihi benda tersebut. Itu sudah masuk zawal. Nah, barakallahu fikum. Kemudian nanti kalau waktu salat asar, nah bayangan tersebut dua kali lipatnya dengan benda tersebut. Paham ya? Jadi bayangannya dua kali lipatnya benda. Ini benda ini ya. Nah, nanti bayangan segini ya, ya satu ini. Nah, di sini ini sudah masuk waktu salat asar. Paham ya? Tapi kalau zawal itu kalau bayangan di tengah-tengah ini jangan enggak boleh salat ya. Kalau sudah melebihi barakallahu fikum di awal-awal. Kalau banyak sudah masuk zawal sudah. Melebihi itu sudah zawal sebenarnya. Di awal zawal. Paham ya? Seperti itu. Kalau waktu salat maghrib bagaimana matahari terbenam? Waktu sholat isya bagaimana? Ketika di ufuk bagian barat barakallahu fikum begitu matahari terbenam, itu biasanya ada semacam warna jingga. Ya enggak? Eh, ketika terbenam itu enggak langsung gelap itu enggak. Ada semacam warna kayak jingga-jingga itu. Nah, itu kan nanti kalau udah benar-benar hilang, nah barakallahu fikum, barakallahu fikum hilang, bersih dan mulai gelap enggak ada sama sekali masuk sholat isya. Nah, kalau sholat subuh, masuk sholat subuh adalah fajar shadiq. bukan fajar kadhib ya. Karena Fajar Kadib itu nanti kalau antum ufuk bagian timur antum melihat itu semacam cahaya putih tapi hilang lagi. Tapi kalau Fajar Sadiq itu antum lihat nah semacam cahaya putih itu semakin terang-terang terang-terang sampai pagi. Itu namanya Fajar Sadiq. Nah, barakallahu fikum. Karena untuk masalah salat enggak sembarangan ya Allah Taala berfirman, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta." Sesungguhnya salat itu Nah, telah diwajibkan kepada segenap kaum mukminin pada waktu yang telah ditentukan. Jadi nggak boleh sembarangan. Kita lihat sini, fakullama zalatis syamsu salaina. Nah, kapan saja matahari tergelincir kita salat. Au kana muqayyadan bisababin. Nah, fahadha yatakarrar bitakarruri sababih. Atau terkadang disebabkan karena terkadang sebuah perbuatan yang diperintahkan itu diikat dengan sebuah sebab. Paham ya? Perbuatan yang diperintahkan terkadang ada ikatannya dengan sebuah sebab. Kalau sebabnya ini maka harus kerjakan. Paham maksudnya itu ya? Maka yang seperti ini fahada yatakarrar bitakar bitakarruri nah barakallahu fikum sababih. Yang seperti ini perbuatannya akan terulang-ulang sesuai dengan apa? Sebab tersebut juga terulang. Nah, belum. Kalau sebabnya terulang ya terulang lagi perbuatannya. Ewa, kita lihat contohnya. Kaz zakah seperti zakat. Kullama halal haul wajibatiz zakah kapan saja sudah mencapai haul, haul setahun penuh. Nah, kemudian ada lagi satu namanya nisab. Nisab itu ada kadar. Nah, kadar apa? Harta, harta kadar harta tersebut yang dia harus wajib mengeluarkan zakat, maka apa? Maka dia wajib zakat kapan saja. Intinya haul sama nisab. Haul itu setahun penuh ya. Nah, barakallahu fikum harta misalkan harta yang dia simpan, bukan harta yang digunakan. Bukan di harta yang digunakan untuk makan atau motor yang ditunggangi atau rumah yang ditempati, Walaupun rumahnya harganya miliaran atau harganya banyak pun kalau rumah tempat itu yang digunakan nggak dizakatin. Paham ya? Cuman nanti kalau dia punya harta simpanan, harta simpanan dalam artian harta lebih lah istilahnya. Nyimpan itu kemudian diukur dalam artian dia hitung itu setahun penuh kok melebihi nisabnya atau sampai pada nisabnya itu kalau kita perkirakan dengan emas 85 gram emas murni nah, senilai dengan itu maka wajib mengeluarkan nah barakallahu fikum 2,5 persennya Nah, seperempatnya sepersepuluh, ya dua setengah persennya. Paham ya? Nah, dari 85 gram emas murni tersebut mengeluarkan dua setengah persennya. Ya, cara menghitungnya mudah. Satu gram berapa? Misalkan 500 ribu. 500 dikali 85 gram emas murni tadi. Kalau uangnya sudah mencapai 500 ribu dikali 85 gram emas murni, mencapai itu walaupun jumlahnya berapa itu hitung sendiri nanti ya. Itu nanti dikeluarkan dua setengahnya. Kalau dua kali lipatnya beri 5 persen. Paham ya? Kalau 85 tambah 2 dalam artian 85 gram eh, dua kali lipatnya, itu paham ya? Itu nanti mengeluarkannya 5%. Nah, jadi kata beliau seperti zakat, kullama halal haul wajib zakat. Kapan saja sudah mencapai haulnya setahun, maka wajib mengeluarkan zakat. Faida ada zakat awal sanatin falayuk falayakul Nah, apabila dia membayar zakat di awal tahun, falayakul maka nah barakallahu fikum dia tidak mengatakan bari itu dimati. Aku sudah berlepas diri dari tanggunganku. Karena apa? Karena diperintahkannya bukan di awal tahun. Akhir tahun dicek gitu loh, sampai haul atau belum. Ya, sampai haul kemudian sampai nisabnya atau belum. Li'anha tatakarrar kulla sanatin hatta walau kana la yatasarraf bimalihi wala yanmi malahu wa huwa zakawiyyun. Nah, dikarenakan tatakarrar terulang-ulang perbuatan ini setiap tahun. Nah, hatta bahkan walau kana la yatasarraf bimalihi. Eh, hatta bahkan walaupun dia tidak apa menggunakan hartanya. Walayan mimalahu dan tidak juga tumbuh hartanya. Nah, atau wala eh, nah walayun mimalahu atau dia tidak pun tidak mengembangkan hartanya juga. Wa huwa zakawiyun itu adalah zakat. Fa innahu yajibu alaihi an yuzakki sanah. Maka wajib atas dia untuk menzakati apa? Atau menzakati harta tersebut setiap tahunnya. Apa maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum. Lianna zakata quyidat bi anna bi anna quyidat bi anna tamamal haul mujibun laha. Dikarenakan yang zakat itu diikat dengan apa? Diikat dengan naam sempurnanya haul setahun tersebut. Nah, ya, bahwasanya apa? Sempurnanya setahun tersebut mewajibkan bagi dia untuk zakat. Maksudnya itu ya. Nah, barakallahu fikum. Sebagian mereka ada yang tidak sampai menunggu naam nisabnya. Ya, ada yang disegerakan zakatnya, tapi dia yakin bahwasanya akan mencapai nisabnya karena mungkin disegerakan itu juga tidak masalah juga. Cuman nah barakallahu fikum lebih baiknya kalau istilahnya sudah terpenuhi dua syarat tadi itu, haul dan nisab. Wa amma idza utliqa ya, fa innahu la yaqtadi takrar. Naam. Adapun kalau perintah itu sifatnya mutlak, enggak ya, ada sebab-sebab yang lain, maka pada asalnya apa? Tidak Na'am barakallahu fikum mengharuskan diulang-ulang. Paham belum? Mutlak. Nah, misalkan diperintahkan untuk salat. Kan itu enggak ada batasannya dalam artian enggak ada na'am barakallahu fikum istilahnya apa? Istilahnya sebab-sebab dan semisalnya, ya enggak? Hukum asal hukum asalnya orang sholat duhur pada waktunya, setelah selesai sholat yang enggak disuruh lagi. Besok lagi baru gitu loh. Nah, barakallahu fikum. Walaupun pada asalnya duhur itu kalau kita perhatikan juga sebabnya kan sudah masuk waktunya nih istilahnya. Berarti kalau dia mengerjakan belum pada waktunya berarti sebab untuk wajibnya sholat duhur itu belum datang, belum ada. Sehingga dia tidak sah sholatnya, harus mengulangi lagi sampai datang sebabnya wajib baginya sholat duhur. Ya, kan sudah masuk waktunya. Kalau belum masuk waktunya, berarti apa? Berarti sebabnya belum ada. Sehingga dia harus ngulangi. Naam barakallahu fikum li'anna al-imtisala yahsulu bil fi'li marrah. Dikarenakan yang nama imtisal mengerjakan perintah itu terjadi dengan mengerjakan sekali saja. Kama lau sebagaimana kalau seandainya engkau katakan, "Ya bunayya, wahai anakku, naam iskil faqir." Eh, berilah minum orang fakir itu. Fasaqa faqiran fahal yalzamuhu an yasqiya fakir. faqir? Nah, bapaknya ngomong wahai anakku, tolong diberi minum orang fakir itu. Ya, Pak. Ini lafadznya kan mutlak. Bapaknya nyuruh anaknya untuk ngasih minum orang fakir. Tapi apa semua orang fakir atau satu orang fakir cukup? Satu cukup. Nah, eh, kau fakiran akhirnya anak tadi memberikan minum satu orang fakir. Fahal yalzamahu Nah, fahal yalzamahu an yasqiya kullah fakiran apakah mengharuskan bagi dia untuk apa? Nah, untuk dia harus ngasih makan, harus ngasih minum setiap orang fakir? lah, enggak. Illa kecuali nam in wujidat qarinatun tadullu dzalik. Kecuali kalau ada qarinah. Kecuali kalau ada qarinah atau tanda yang mengharuskan hal tersebut. Ka antakul seperti yang kau katakan, kullama ja'aka fakirun faskih. Kapan saja datang kepadamu orang fakir, berilah dia, dia air minum. Paham ya? Wahai anakku, kapan saja datang kepadamu orang fakir, berilah dia air minum. Jadi ini kapan saja datang orang fakir, walaupun satu orang, dua orang, tiga orang, tetap kasih air minum. Paham ya? Nah, fahina idun nyak tadi at-takrar. Berarti kalau seperti itu ada korina. Berarti mengharuskan terulang-ulang kasih air minumnya itu. Karena lafadnya lain kan? Kapan saja datang kepadamu orang fakir, berilah dia air minum. Berarti kalau sudah dikasih air minum, nanti datang lagi orang fakir, kasih lagi gitu loh. Karena dengan korinah ini. Wa illa yang pertama tadi, satu tak cukup berilah air minum kepada orang fakir. Satu orang fakir kasih sudah cukup aslinya. Tapi kalau yang kedua ini ada korina. Kapan saja datang kepadamu orang fakir. Umum ini? Ya, kapan saja datang kepada orang fakir maka berilah air minum. Satu orang, dua orang, tiga orang terkasih kasih air minum. Nah. Faswabu maka yang pendapat yang benar huwa annal amro al mutlak layak tadi takrar Bahwasannya yang namanya perintah secara mutlak itu tidak mengharuskan apa tidak berkonsekuensi atau mengharuskan mengulang-ulang atau terulang-ulang perbuatan. Namanya tidak mengharuskan apa takrar ya, terulang-ulang. Li husuli bara'ati adz bil fi'li al-wahid dikarenakan sudah terwujudkan berlepas diri dari tanggungan dengan mengerjakan sekali saja illa kecuali idza wujida nama yak tadi takrar kecuali kalau dijumpai sesuatu perkara yang mengharuskan harus diulang, paham ya? Kal ma'mur al muakkad seperti perintah yang diikat dengan waktu tadi, al ma'mur al makrun bersabab atau perintah yang diiringi dengan sebab. Itu nanti akan terulang-ulang kalau ada sebabnya dan akan terulang-ulang apabila ada waktunya. Paham ya maksudnya ya? Na'am barakallahu fikum. Tapi kalau tidak ada seperti itu hukum globalnya apa? Al aslu fil amri